dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa fi man indah Tidaklah berkumpul suatu kaum sekelompok orang fi baitin min buyutillah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya di sini adalah masjid. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid daripada masjid-masjid yang ada di permukaan bumi. Yatsluna kitab Allah mereka membaca kitabullah Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum dan mereka memudarasah sesama mereka mempelajari memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa taala yang dibaca tersebut kata Rasulullah SAW illa nazalat alaihi musakinah akan turun kepada mereka ketenangan maka ketahuilah ma'asyarul muslimin Ma'asyarul muslimat Bapak dan ibu hadirin hadirat Ketenangan yang kita idam-idamkan di permukaan bumi ini Bermula dari majlis ilmu Orang yang dekat dengan majlis ilmu Maka dia akan dekat dengan ketenangan Karena Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Pada majlis-majlis ilmu itu As-sakinah Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah wa malaikah mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah walau kita tidak lihat namun kita beriman dan yakin kepada apa yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita sedang bermajlis ta'lim ada malaikat yang hadir kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala. Walau kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita, tapi keimanan di dalam dada kita yakin kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah tabaraka wa taala menyebut-nyebut kita kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu malaikat yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah keutamaan tersendiri ketika Allah tabaraka wa taala menyebut nama kita. Sebagaimana manusia di permukaan bumi ini akan bahagia manakala namanya disebut oleh orang penting. Namanya disebut oleh seorang presiden, namanya disebut oleh seorang gubernur, dia akan bahagia namanya dipanggil dan disebut. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Tidak ada yang lebih mulia dalam menyebut nama seseorang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi menyebutnya kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis demi majlis yang selalu kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala selalu kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita. Suri tauladan seluruh manusia tanpa terkecuali Beruntunglah orang-orang yang benar-benar menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Karena di akhirat kelak Allah katakan yang tidak Allah hinakan adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat At-Tahrim ayat yang ketujuh Allah katakan hal itu atau ayat yang kedelapan yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabi kalau di dunia seolah-olah terlihat bahwa nabi-nabi Allah terhinakan dan dihinakan oleh manusia Nabi Muhammad dicaci, dimaki, diludahi bahkan dilempari batu Nabi Ibrahim ingin dipanggang orang dan telah dihidupkan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Namun nanti di hari nanti yauma la yukhzillahu nabi. Pada hari di mana Allah tidak akan lagi menghinakan nabi. Walladzina amanu ma'ah dan orang-orang yang beriman kepada nabi itu yang mengikuti nabi tersebut yang berada di dalam barisan orang-orang yang senantiasa setia dalam mengikuti dan menyeladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertanyaan penting yang selalu harus kita tanyakan kepada diri kita, sejauh mana saya meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat, sidang majelis rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita di malam ini kita dasari dengan sebuah firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan diberikan kepada kalian ganjaran-ganjaran pada hari kiamat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz sungguh dia telah beruntung sungguh dia telah sukses wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Di dalam ayat ini walaupun hanya satu ayat ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala menerangkan semua kita yang bernyawa akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hidup Allah Subhanahu wa taala akan temukan dengan kematian. Kehidupan kita di permukaan bumi ini akan berakhir dengan kematian. Ketika Allah mengatakan ini, sebenarnya semua orang tahu, setiap orang yang hidup pasti akan pasti akan mati. Tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang beriman kepada Al-Quran yang yakin akan adanya kematian. Akan tapi semua manusia tahu. Yang muslim, yang tidak muslim. Yang mukmin, yang kafir. Yang beragama Islam atau di luar agama Islam. Atau tidak beragama sekalipun. Mereka tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Pesan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada kita bukanlah hanya sekedar wahai manusia kalian itu pasti akan mati karena ini pesan yang sebenarnya telah diketahui oleh manusia baik Islam atau tidak Islam fi yaumin lana maitun nusayyi'uhu nara ala masari'ihi athara mautana setiap hari ada orang yang kita usung menuju tempat pemakamannya kita melihat bekas-bekas efek-efek dari kematian kepada saudara-saudara kita yang meregang nyawa. Allah tabaraka wa taala sebenarnya ingin berpesan di dalam ayat ini, wahai manusia, gunakan kesempatan hidupmu sebelum datangnya kematian. Ini yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bukan hanya sekedar memberitahu wahai manusia, kalian pasti akan mati. Itu semua orang tahu. Bahkan hewan tahu bahwa dia akan wafat. Di dalam sebuah kitab dikarang oleh ulama pada abad ke-8 hijriyah, dan itu terbukti beliau mengatakan bahwa justru hewan-hewan itu tahu saat-saat terakhir hidupnya. Dan hewan-hewan itu akan mencari tempat bersembunyi dari pandangan makhluk-makhluk yang lain, di sana dia akan meregang nyawa. Oleh karena itu kata beliau, manakala kita pergi ke hutan, kita tidak akan menemukan bangkai hewan tergeletak kecuali hewan yang dimangsa oleh hewan lain. Padahal begitu banyaknya makhluk Allah hewan yang menghuni hutan. Namun kita tidak akan menemukan mayat bergelimpangan di mana-mana. Mayat maksudnya bangkai hewan. Tidak akan kita temukan. Kalau kita temukan hewan, bangkai hewan, pasti bangkai hewan yang disergap, yang di yang dimangsa oleh hewan lain, terluka dan yang semacamnya. Ini menunjukkan bahwa hewan-hewan itu ketika dia akan mati, dia akan menyembunyikan dirinya dari pandangan hewan-hewan lain. Kenapa kita katakan bahwa bukan semata-mata ingin memberitahu bahwa kehidupan akan ada kematian karena itu diketahui oleh seluruh manusia dan Allah tabaraka wa taala tidak memiliki kata-kata yang lagha, kata-kata yang tidak bermanfaat. Kalau hanya itu yang akan dipesankan oleh Allah, semua manusia pada dasarnya tahu. Namun pesan di dalam ayat ini diketahui daripada sambungan daripada ayat itu. Wa ma tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Wahai manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan setelah kematian akan diberikan balasan dan ganjaran atas amalan kalian sebelum kematian. Di hari kiamat Allah akan berikan ganjaran, balasan kepada kalian atas apa yang kalian lakukan sebelum kematian itu. Dari sini kita faham yang dipesankan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wahai manusia sadarlah bahwa kehidupan ini adalah untuk mempersiapkan hari kiamat. Sebelum datangnya kematian, lakukan persiapan karena hidup itu untuk hari pembalasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dunia ini sengaja tidak Allah jadikan hari pembalasan. Dan Allah tabaraka wa taala sengaja menjadikan dunia ini hanya tempat untuk beramal, bukan tempat untuk membalas, mengganjar seluruh perbuatan manusia. Allah terangkan di akhir surat Fatir. Kenapa Allah lakukan itu? Kenapa ganjaran dari amalan kita Allah undur ke akhirat tidak Allah lakukan di dunia? Dunia hanya sekedar ladang beramal ganjaran dari amal ini nanti di akhirat. Kenapa Allah undur ke akhirat? Allah terangkan di akhir surat Fatir. Kalau tidak salah pada ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Fatir. "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah tabaraka wa taala mengazab manusia di dunia ini dengan apa-apa yang mereka kerjakan Seandainya di dunia ini Allah turunkan azab atas dosa dan kesalahan manusia yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi, di dunia ini Allah turunkan balasannya. Allah katakan, "Ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Niscaya Allah tidak akan menyisakan di permukaan bumi ini satu binatang pun yang bisa hidup. Kenapa? Karena berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah katakan, Inna allaha syadidul iqab. Allah itu hukumannya sangat, sangat keras. Nabi ibadi, anni annal ghafurur rahim. Anni anal ghafurur rahim. Wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu hambaku. Beritahu hambaku, wahai Nabi, wahai Rasul. Sesungguhnya aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha pengasih Namun azabku adalah azab yang teramat pedih Oleh karena itu Allah tidak jadikan Amalan kita dibalas di dunia Namun balasannya di akhirat Oleh karena itu jangan mengira Dosa yang kita lakukan Mentang-mentang tidak diadab oleh Allah di dunia Itu selesai Ini hati-hati Poin ini banyak manusia yang salah dan keliru. Dia merasa setelah berbuat maksiat, Allah tabaraka wa taala kemudian tidak turunkan azab, Allah kemudian tidak turunkan petaka, dia merasa sudah selesai. Tidak. Allah mengatakan Jangan orang-orang zalim itu mengira Allah lalai dan tidak ingat akan apa yang mereka lakukan. Jangan mengira mereka mengira Allah itu tidak mengetahui Apa yang mereka lakukan? Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kami hanya mengundur mengundur pembalasan untuk mereka kepada hari di mana semua pandangan akan tertunduk yaitu hari kiamat. Jadi pesan Allah tabaraka wa taala di dalam awal ayat ini Kullu nafsin dha'iqatul maut bukan sekedar mengingatkan kita bahwa kita pasti akan mati. Pada dasarnya semua manusia tahu dia akan mati. Namun pesan Allah persiapkan sebelum datangnya kematian untuk hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita ikatkan, kita kaitkan pembahasan ini dengan apa yang kita bahas pada pertemuan kita yang lalu bahwa umur kita di dunia ini ternyata sangat singkat Umur kita di dunia ini ternyata sangat pendek. Maka ketahuilah bahwa memang di usia yang pendek itulah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal untuk hari akhirat. Kehidupan kita di dunia yang sangat singkat inilah yang harusnya kita manfaatkan sebaik mungkin. Harusnya kita gunakan semaksimal mungkin untuk menimbun pahala. Untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena balasan itu ada di akhirat. Di dunia ladang beramal. Di, di akhirat balasan daripada amalan tersebut. Allah katakan, "Wa innama ujurakum yaumal qiyamah." Di akhirat semua ganjaran-ganjaran kalian akan diberikan kepada kalian wahai manusia. Apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebelum datangnya kematian ini pasti akan ada ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka akan kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, niscaya keburukan juga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menanam keburukan di permukaan bumi. Dan ingat bahwa pada hari pembalasan tersebut tidak ada lagi kesempatan untuk menghapus kesalahan masa lalu. Tidak ada kesempatan untuk kembali ke belakang. Orang-orang kufar minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, "Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin beramal saleh." Allah tidak berikan kesempatan. Di dalam surat Sajadah Allah terangkan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami telah melihat, kami telah mendengar. Kembalikan kami ke dunia na'mal salihan. Niscaya kami akan beramal saleh. Di dalam ayat yang lain Allah katakan Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal soleh tidak seperti amal soleh kami yang lalu. Benar-benar amal soleh yang engkau inginkan. Bukan seperti amalan kami yang lalu. Namun itu tidak ada kesempatan. Di akhirat hari ganjaran atas apa yang kita lakukan. Dan tidak ada kesempatan untuk membenahi. Allah memberikan kesempatan kita untuk membenahi kesalahan kalau masih dalam kehidupan sebelum datangnya kematian. Pintu taubat Allah buka sampai detik-detik terakhir kehidupan seorang manusia. 60 tahun umur kita, 60 tahun Allah buka pintu taubat. 70 tahun, 70 tahun Allah buka pintu taubat. Ketika detik-detik terakhir umur kita, ketika tanda-tanda kematian telah datang, tertutup pintu taubat. Di akhirat tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Karena di sana bukanlah tempat untuk beramal. Tempat beramal adalah di dunia sebelum datangnya kematian. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kita untuk beramal, menyuruh kita untuk beramal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli min qabli ayyati ahadakumul maut Infakkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullah. Infakkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli di sana, di mana tidak ada persahabatan dan kasih sayang di sana. Maka di dalam ayat ini di, di bagian pertama ayat ini Allah ingin menerangkan kepada kita wahai manusia sebelum engkau wafat persiapkan hari akhirmu. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan untuk hari esokmu. Hari esok di dalam ayat ini maksudnya adalah akhirat. Karena persiapan akhirat dilakukan di permukaan bumi ini. Ketika hari berpembalasan, Allah katakan balasan itu sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Balasan yang akan diterima oleh setiap manusia di hari akhirat sesuai dengan apa yang diamalkan oleh manusia. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apa yang kalian terima di akhirat ini adalah amalan-amalan kalian. Semuanya adalah amalan kalian wahai manusia. Uhsiha lakum. Saya simpankan. Saya catatkan. summa uwafikum iyyaha. Kemudian saya kembalikan lagi kepada kalian. Apa yang akan diterima oleh manusia di dalam kehidupan yang kedua di akhirat sesuai dengan apa yang dia lakukan di permukaan bumi di kehidupannya yang pertama. Allah tidak pernah menzolimi Allah tidak akan jadikan dosa si A dibebankan kepada si B dosa si B dikebankan kepada si C dan semacamnya tidak sesuai dengan amalan manusia sehingga Allah terlepas daripada hukum zalim karena Allah tabaraka wa taala sifatnya maha adil dan Allah tidak akan memindahkan dosa si A kepada si B dengan cara yang zalim kecuali kalau untuk pembayaran dalam bab ini ada dosa si A ditanggung oleh si B dosa si B ditanggung oleh si C kalau ini dalam konsep pembayaran pembayaran seperti apa kalau kita menzolimi seseorang di dunia lalu orang yang kita zolimi tersebut menuntut di sisi Allah tabaraka wa taala keadilan kita bayar dengan pahala kita kita akan bayar dengan pahala kita. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bertanya kepada para sahabat dan hadisnya riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak ada uangnya dan tidak lagi ada hartanya. Uang tidak ada, harta pun tidak ada. Ini orang yang bangkrut kata para sahabat. Uang tidak ada, harta tidak ada. Kalau uang tidak ada, harta masih ada, bukanlah orang yang bangkrut. Namun uang tidak ada dan harta tidak ada. Para sahabat mengira pertanyaan Nabi bangkrut di dunia. Namun yang dimaksud oleh Nabi adalah bangkrut di akhirat. Lalu Nabi mengatakan, "Innal muflisa min ummati Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala salat, membawa pahala-pahala zakat, membawa pahala-pahala puasa. Disebutkan pahala-pahala yang tiga ini tidak tertutup membawa pahala-pahala yang lainnya. Membawa pahala sedekah, membawa pahala jujur, membawa pahala membersihkan masjid, membawa pahala jalan ke majlis-majlis ta'lim, membawa pahala membaca Al-Qur'an dan yang lainnya tidak tertutup. Karena amal ibadah yang mendatangkan pahala bukan hanya tiga ibadah yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa ya'ti waqad syatama hadha. Namun ketika dia datang di akhirat, dia pernah mencaci orang ini. Wa daraba pernah memukul orang ini wa akhadha mala hadha wa akala mala hadha pernah mengambil harta orang ini wa safaka dama hadha pernah menumpahkan darah orang ini fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati maka orang-orang yang dia zalimi tersebut dibagikan kepada orang tersebut kebaikan-kebaikannya yang telah dia lakukan pahala-pahala salatnya untuk membayar kezoliman yang dia lakukan kepada orang yang telah dia zolimi kepada orang yang telah dia caci dengan lisannya kepada orang yang telah dia pukul dengan tangannya kepada orang yang telah dia rampas hartanya di permukaan bumi dengan cara yang zalim uangnya yang dia tipu tanahnya yang dia rampas dibayar dengan pahala-pahala yang dia kerjakan tersebut fa in faniyat hasanatuh ketika habis sudah amal solehnya. habis sudah kebaikannya. Namun belum selesai. Orang-orang yang dizolimi di permukaanmu terlalu banyak. Sementara pembayar, pahala pembayar kezoliman itu sudah habis. Ukhidat min sayyiatil mazlum. Maka akan diambil dosa orang-orang yang dia zolimi. Faturihat alaih. Lalu dibebankan kepada dirinya. Thumma turiha Kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hanya ini dosa orang lain ditanggung oleh orang lain. Pahala kita dinikmati oleh orang lain. Kalau dia berada dalam bab pembalasan sebagai wujud keadilan Allah taala. Karena hari akhirat adalah hari mahkamah keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Kalau tidak, maka setiap jiwa akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka, mereka amalkan di permukaan bumi. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari akhirat itu kalian akan mendapatkan sesuai dengan yang kalian amalkan. Di poin ini ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat. Al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ketika kita beramal di permukaan bumi, dan mendapatkan ganjarannya di akhirat ketahuilah bahwa ganjarannya itu tidak berhenti dengan berhentinya kehidupan kita dengan kematian namun estafet catatan amalan baik kebaikan atau amalan keburukan akan berlanjut setelah kita wafat yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bukanlah setelah kita wafat lembaran amalan kita ditutup dan tidak mungkin bertambah. Ini perlu kita ketahui. Ketika hayat kita sudah selesai, kehidupan kita sudah berakhir dengan kematian, catatan amal soleh kita masih mungkin untuk berlanjut sebagaimana catatan maksiat kita masih mungkin untuk berlanjut. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Yasin wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kami tuliskan untuk manusia itu ma qaddamu apa-apa yang mereka kerjakan wa atharahum kami tuliskan untuk manusia itu bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka kerjakan adalah apa yang kita kerjakan selama kita hidup. Bekas-bekas yang dimaksud oleh Allah, sisa-sisa atau bekas-bekas daripada apa yang kita lakukan adalah apa yang terus mengalir dalam catatan amal soleh kita atau mengalir dalam catatan amal maksiat kita setelah kematian. Ketahuilah catatan amal soleh dan catatan amal maksiat tidak berhenti dengan berhentinya berhentinya kehidupan manakala seorang manusia setelah dia wafat masih meninggalkan hal-hal yang baik maka hal yang baik itu akan mengalir sebagai catatan kebaikan ke dalam catatannya sebaliknya manakala kita meninggal dan meninggalkan hal-hal yang buruk hal yang buruk itu akan terus mengalir dalam bentuk catatan maksiat ke dalam kubur kita Nabi Muhammad Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat sebuah pekerjaan baik di dalam agama Islam, falahu ajruha. Dia akan mendapatkan pahala dari amal baik yang dia lakukan itu. Hanya amalan baik dia? Tidak. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan amalan orang-orang yang mengikuti jalan tersebut sampai hari kiamat. Lihat di dalam hadis ini Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala apa yang dia amalkan daripada sebuah perbuatan baik dan orang-orang yang mengikuti perbuatan baik yang dia ajarkan tersebut sampai hari kiamat. Kalau perbuatan baik yang dia ajarkan tersebut bertahan sampai hari kiamat, sampai hari kiamat catatan kebaikan itu akan terus tertulis. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat sebuah cara yang tidak baik, fa'alaihi wizruha. Maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya mengamalkan apa yang dia perbuat tersebut, mencontoh apa yang dia lakukan itu sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita memiliki sebuah harta yang kita gunakan untuk maksiat, kita dirikan tempat-tempat perbuatan maksiat. Berapa lama tempat itu digunakan manusia dan bertumbuh kembang sampai ratusan dan ribuan tahun, selama itu amal maksiat kita terus mengalir ke dalam kubur maka berfikirlah untuk meninggalkan bekas-bekas yang buruk. Karena boleh jadi umur kita hanya 65 tahun, namun catatan maksiat kita bisa 1000 tahun. 2000 tahun. Tergantung berapa lama apa yang kita didikan daripada perbuatan maksiat ini terus berjalan dan terus dilakukan oleh manusia. Dan berfikirlah kita untuk mempersiapkan harta kita ilmu kita untuk kita tinggalkan bekas-bekas yang baik karena boleh jadi umur kita hanya 50 atau 60 tahun namun amal soleh kita bisa sampai ribuan tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala sampai hari ini 1400 tahun lebih setelah meninggalnya nabi dan para sahabat kita masih belajar agama dari para sahabat nabi dari Abu Hurairah dari Anas bin Malik dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud. Kita belajar agama dari mereka karena mereka yang telah meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Walau umur mereka hanya 60 tahun, 70 tahun, sudah 1400 tahun pahala itu mengalir ke kubur mereka biidznillah ya azza wajalla. Karena mereka meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Maka untuk pembalasan hari akhir bukanlah saja semata-mata amalan kita ketika kita hidup di permukaan bumi, namun apa yang kita tinggalkan. Harta yang masih digunakan untuk kebaikan mengalir sebagai pahala. Harta yang masih yang kita tinggalkan untuk maksiat mengalir sebagai dosa. Ilmu yang bermanfaat daripada ilmu agama yang kita ajarkan kepada manusia mengalir sebagai pahala kita pernah mengajarkan orang cara berbuat maksiat dan orang itu mengajarkannya kepada orang lain kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya akan mengalir sebagai maksiat. Maka hendaklah kita memperhitungkan keadaan kita di hari akhir ketika ganjaran itu datang bahwa ganjaran itu tidak hanya amalan kita ketika kita hidup saja catatan amal kita amal soleh atau amal maksiat tidak berhenti dengan berhentinya kehidupan namun dia terus akan mengalir Walau ribuan tahun setelah kematian kita, baik amal saleh atau amal maksiat, naudzubillah min dzalik. Maka perlu kita pertimbangkan untuk meninggalkan sesuatu yang bisa mengalirkan pahala dalam kurun waktu yang panjang. Oleh karena itu kenapa umat Islam semangat untuk mewakafkan tanah untuk membuat masjid, untuk membuat asrama anak yatim, Kenapa orang semangat untuk mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid dan yang lainnya? Karena mereka berpikir sekian tahun ke depan pahala akan terus mengalir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi balasan yang kita dapatkan di akhirat, balasan amalan kita ketika hidup dan apa yang kita tinggalkan setelah kematian. Itu akan tercatat wasiha lakum, aku catatkan untuk kalian, thumma uwafikum iyyaha. Kemudian aku akan kembalikan kepada kalian dalam bentuk ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang mendapatkan ganjaran-ganjaran baik, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Waman wajada ghaira dalik dan yang mendapatkan selain itu fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia caci kecuali dirinya sendiri. Karena apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan. Allah tabaraka wa taala tidak menambahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya kalau itu amal saleh, Allah lipat gandakan 10 kali minimal. Namun kalau ia adalah amal maksiat, Allah tidak lipat gandakan. Sesuai dengan kadar kesalahan yang kita lakukan, dengan kadar itulah kita akan mendapatkan hukuman dengan apa yang kita lakukan. Tidak Allah lipat gandakan. Namun amal saleh Allah lipat gandakan pahalanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau amal soleh yang kita lakukan, Allah lipat gandakan amal soleh ganjarannya untuk kita. Namun kalau amal maksiat tidak Allah lipat gandakan. Sesuai dengan kadarnya segitu yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan maksiat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang telah beruntung. Pembahasan ini agak sedikit panjang, mungkin kita bahas setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan setengah ayat berikutnya insyaallah kita selesaikan setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah.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 Setelah tadi Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak amal di permukaan bumi. Memperbanyak amal saleh sebelum datangnya kematian dan meminim perbuatan maksiat dan bertaubat daripadanya sebelum datangnya kematian dan memberitahu kepada kita bahwa ganjaran atas seluruh amalan kita yang ada di permukaan bumi bukanlah di bumi namun nanti di akhirat itulah hari di mana seluruh amal kita akan dibalas oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah setelah itu Allah katakan hasil daripada seluruh perhitungan akan amal saleh dan amal maksiat yang dilakukan oleh manusia ada dua yaitu surga dan dan neraka kemudian Allah katakan yang dianggap orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam surga ini yang dianggap oleh Allah faza orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala ingin menegaskan kepada kita keberuntungan di dalam agama Islam hanya ketika kita telah meletakkan kaki kita dan menginjakkan kaki kita di surga. Agama Islam tidak pernah mengenal keberuntungan selain sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat ini dengan tegas Allah katakan, orang yang beruntung itu siapa? Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala terangkan itu kepada kita bahwa keberuntungan itu adalah masuk surga. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa keberuntungan dunia ini enggak ada apa-apanya. Kesuksesan manusia di permukaan bumi tidak ada apa-apanya kalau tidak diiringi dengan keberuntungan di di akhirat dengan masuk surga. Bukanlah orang yang beruntung dalam pandangan agama Islam. Orang yang hidup di permukaan bumi dengan penuh kesuksesan namun akhirnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Agama kita hanya mengenal keberuntungan satu poin. Kita sampai ke surga Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu setiap kita wajib untuk mencita-citakan di dalam dirinya cita-citanya yang paling tinggi itu masuk surga. Setiap kita wajib menanamkan di dalam diri kita dan hendaknya kita tanamkan di dalam hati orang-orang yang kita cintai. Istri dan anak-anak kita, suami dan anak-anak kita bahwa cita-cita kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang tertinggi bukanlah di dunia tapi menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala karena hanya itu yang dianggap oleh Allah keberuntungan di dalam surah Al-Hasyr Allah katakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun tidak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga penduduk surga mereka lah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan dunia tidak dianggap keberuntungan di dalam agama Islam kalau itu akan mengantarkan kita ke neraka. Oleh karena itu, tidak ada ayat dan hadis yang menerangkan bahwa Firaun itu manusia yang beruntung. Padahal dia mencapai kepemimpinan tertinggi di permukaan bumi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada dalam sejarah manusia seorang yang berhasil mencapai pucuk pimpinan lebih daripada Firaun. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada raja yang menguasai rakyatnya lebih daripada Firaun. Yang sampai berhasil menjadikan rakyatnya wajib menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan itu diikuti oleh rakyat Qibti di Mesir. Fir'aun memproklamirkan dirinya kepada mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan tidak ada raja dunia pun yang sampai kepada titik puncak kesuksesan memimpin ini. Hanya satu-satunya manusia bernama Fir'aun. Tapi tidak pernah dianggap Allah sebagai kesuksesan. Fir'aun berkata, Ma'alim alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian ada Tuhan selain diriku. Wa hadhil anharu tajri min tahti, alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri Firaun berkata, "Bukankah aku yang menguasai Mesir ini dan sungai-sungai Mesir ini mengalir di bawah kekuasaanku?" Dan rakyatnya mengikuti. Tidak hanya patuh dan taat kepada Firaun karena takut, tapi benar-benar menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diibadati selain Allah. Namun Islam tidak pernah menganggapnya sebagai keberuntungan. Apalagi kepemimpinan-pemimpinan yang jauh lebih kerdil daripada kepemimpinan Fir'aun. Tidak bisa dianggap sebagai kesuksesan. Sangat berbeda dengan pandangan manusia mayoritas di zaman kita sekarang. Di mana sedikit saja kesuksesan dunia dianggap manusia sukses. Dan dielu-elukan sebagai manusia sukses. Diangkat, diberitakan sebagai manusia sukses. Tidak ada kesuksesan sampai kaki kita menginjakkan kita menginjakkan kaki kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Soal mengumpulkan harta, tidak ada manusia yang lebih sukses di permukaan bumi dalam mengumpulkan harta lebih daripada Korun. Enggak ada. Enggak ada lawannya sampai sekarang. Harta Korun enggak ada lawannya sampai sekarang. Allah gambarkan dalam ayat yang sangat pendek tetapi luar biasa Allah katakan wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah di dalam surah Al-Qasas. Ketika Allah bercerita tentang luar biasanya banyaknya harta korun, Allah katakan kunci-kunci gudang kekuasaan, kunci-kunci gudang kekayaannya, kunci-kunci gudang kekayaannya itu tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki tenaga ekstra. Orang-orang yang tidak punya tenaga biasa, tenaga yang yang luar biasa. Kalau kita mungkin atlet-atlet angkat berat, mereka yang memiliki kemampuan mengangkat super. Beberapa orang dikumpulkan itu untuk mengangkat kuncinya saja saking banyaknya kunci itu nggak kuat. Kalau satu masjid ini adalah gudang, kemudian dalam Gudang sebesar masjid ini berdiri lemari-lemari dengan rak-rak yang dipenuhi oleh emas-emas batangan. Berapa banyaknya hartanya? Kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking. Berapa banyak harta sebesar gudang sebesar ini? Kuncinya masih dengan jari kelingking. Kumpulkan kunci ini, suruh beberapa orang atlet angkat berat, suruh angkat, nggak sanggup mengangkatnya. Nggak ada manusia yang mencapai kesuksesan mengumpul harta lebih daripada korun namun di dalam Al-Quran tidak pernah dianggap sebagai manusia sukses bahkan dikatakan orang yang merugi orang yang merugi dan orang yang merugi dan diberikan sebagai permisalan untuk orang-orang yang merugi oleh karena itu cita-cita seorang muslim hidup di dunia ini adalah sampai ke surga hal yang luar biasa yang aneh bin ajaib yang kita temukan dalam kehidupan kita sesama umat Islam di zaman kita sekarang ini kalau kita tanyakan kepada umat Islam, anak-anak Islam, generasi umat Islam, apa cita-citamu? Hampir tidak ada yang menjawab surga. Coba tes. Panggil anak-anak kaum muslimin, panggil generasi umat Islam berumur antara 10 sampai 20 tahun tanya cita-citamu apa kita nyaris tidak menemukan seorang muslim atau muslimah generasi penerus kita mengatakan cita-cita saya masuk surga nyaris tidak menemukan kita akan menemukan mereka cita-cita mereka mentok di dunia yang ini ingin jadi presiden, yang ini ingin jadi dokter, yang ini ingin jadi menteri, yang ini ingin jadi arsitek ulung, yang ini akan menjadi saudagar kaya. Hampir tidak ada yang mencita-citakan masuk surga, subhanallah. Dan apa yang mereka ungkapkan hasil buah didikan di keluarga mereka. Dari mana mereka punya cita-cita? kalau bukan didiktekan oleh ayah dan ibunya, didiktekan oleh kakak-kakak dan abang-abangnya, didiktekan oleh om dan tantenya. Berarti memang mayoritas umat Islam di zaman kita sekarang sangat jarang orang yang punya cita-cita masuk surga. Dan ini harus kita rubah. Cita-citakan surga dalam kehidupan kita. Jadikan itu cita-cita tertinggi sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mencita-citakan surga dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli apapun kalau itu untuk jalan ke surga walaupun nyawa mereka akan hadapi. Salah seorang di antara mereka ketika mendaftar berjihad dan dalam keadaan pincang, dia pincang radhiyallahu anhu dan orang pincang diizinkan untuk tidak ikut berperang, namun ia ikut mendaftar sebagai mujahidin, orang yang ikut membela agama Allah di medan jihad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Engkau ini pinjang, engkau dimaafkan oleh Allah untuk tidak ikut berperang membela agama Allah di medan jihad." Apa yang beliau katakan? "Ya Rasulullah, inni uridu an arta'a bi arjati hadhil jannah." Wahai Rasulullah, aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga Allah. Aku ingin injakkan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka diterima oleh Nabi SAW Walau dia Sebenarnya punya uzur dan Tidak berdosa kalau tidak ikut berperang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi cita-cita Sahabat-sahabat Nabi yang miskin Di kota Madinah Beberapa orang berkumpul Datang mengadu kepada Nabi SAW dan Nabi ketika itu adalah pemimpin. Baik pemimpin agama, juga pemimpin dunia. Yang di tangan beliau kunci Baitul Mal. Perbendaharaan kekayaan negara ada di tangan beliau. Dan beberapa orang orang miskin kumpul bersama-sama datang menghadap Nabi. Kalau di zaman kita sekarang, kalau ada sekelompok orang miskin datang menghadap pemimpin, kira-kira minta apa? mengadukan apa? Sudah terbayanglah kita akan apa yang akan mereka kadukan. Dengar apa yang dikadukan para sahabat Nabi yang miskin di kota Madinah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, kenapa hanya orang-orang kaya yang bisa dapat pahala? Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bisa bersodakoh, dapat pahala sodakoh dengan kelebihan harta yang ada pada mereka yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Lihat. Sekelompok so, orang miskin mengadu bukan karena kemiskinannya mengadu, tapi karena tidak mampu untuk beramal soleh seperti saudara-saudaranya. Ini cita-cita. Oleh karena itu, seperti yang kita tadi katakan wajib hukumnya bagi kita, cita-cita kita yang paling tinggi itu surga, nggak ada yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Tidak dosa mencita-citakan sesuatu di dunia, akan tapi yang salah adalah cita-cita kita hanya mentok di dunia dan tidak terfikir untuk mencita-citakan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semangat hanya untuk mengejar cita-cita dunia, tidak timbul semangat sebagaimana semangatnya para sahabat untuk mengejar cita-cita mereka yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah peperangan bersatu antara Umar bin Khattab dan abangnya Zaid bin Khattab. Umar dan Zaid adik-beradik, sama-sama anak Khattab. Sama-sama berbadan besar, namun Zaid lebih besar daripada Umar badannya. Qaddarallahu baju perang Zaid lepas yang menahan bacokan pedang dan tusukan panah kata Umar Zaid ini ambil baju perangku kata Zaid menjawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak wahai Umar aku juga ingin mati sebagaimana kamu mau mati aku juga mencita-citakan kematian sebagaimana engkau mencita-citakan kematian ini generasi yang sudah mengerti cita-cita masuk surga. Generasi yang dididik oleh tangan Nabi kita, langsung oleh tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum musliminullah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita cita-citakan Cita-cita kita tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di hati kita cita-cita tertinggi itu surga Allah, maka akan timbul semangat untuk mengejar cita-cita itu. Karena keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan yang dikenal oleh agama Islam, agama kita sebagai keberuntungan hanyalah surga, tidak ada yang lain. Lalu Allah katakan di ayat yang terakhir, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Apa ini? Kenapa setelah Allah bercerita surga, sebagai keberuntungan yang yang final yang sebenar-benar keberuntungan Allah langsung bercerita tentang dunia tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu ayat ini ingin menerangkan kepada kita penyebab banyaknya manusia tidak sampai ke surga adalah kenikmatan dunia ini yang akan menghalangi langkah banyak manusia untuk sampai ke surga yaitu dunia yang menipu mereka dengan kenikmatannya dunia yang menarik mereka dari jalan Allah sehingga kemudian tidak berhasil mencapai surga Allah yang menghalang dan menghadang langkah banyak manusia sampai kepada kesuksesan di akhirat dengan masuk surga adalah dunia dengan kenikmatan yang menipu yang ada di dalamnya di dalam ayat ini Allah mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dengan kehidupan kita di dunia ini dan jangan ikut arus yang menipu, arus yang menjauhkan kita dari ridho Allah dan arus itu banyak di zaman kita sekarang. Dan harus itu beraneka ragam di zaman kita sekarang. Banyak orang-orang yang akhirnya terjerumus ke neraka karena dijerat oleh kehidupan dunia. Ketika mereka berlomba-lomba untuk dunia, tidak berlomba-lomba untuk akhirat ketika mereka terlalu perhatian kepada dunia lebih daripada akhirat bal tu'thirunal hayatad dunya akan tetapi kalian lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia dan kehidupan dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala gurur menipu kalian menipu kita dari jalan yang benar menipu kita untuk menempuh jalan yang hak jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di sini Allah ingin mengingatkan kita agar kita berhati-hati dengan tipuan dunia dan agar kita berhati-hati dengan kenikmatan-kenikmatan dunia karena untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu sering orang mengorbankan kesuksesan akhirat dan Allah tidak ingin dan Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang-orang yang seperti itu yang terhalang langkahnya menuju surga Allah di akhirat karena dunia yang menipu mereka mudah-mudahan apa yang bisa kita syarah daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ah, surah Ali Imran ayat yang 185 ini bermanfaat terutama bagi yang berbicara dan secara umum bagi kita yang mendengarkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengejar kesuksesan akhirat dan tidak tertipu dengan dunia beserta perhiasannya semoga Allah yang mengumpulkan jasad kita sekarang di majlis ini di masjid ini kelak mengumpulkan jasad kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kita lanjutkan beberapa menit ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin wal muslimat. Seandainya ada pertanyaan yang mampu kita jawab, maka kita akan jawab. Kalau kita tidak mampu untuk menjawabnya, maka kita akan katakan Allahu taala alam. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan Semoga kita bisa untuk menjawabnya. Apa makna Allahumma hasibni hisaban yasira? Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang yang ringan. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira dan dia akan dihisap orang mukmin akan dihisap dengan hisap yang ringan. Wallahu taala alam kita membaca sebuah hadis tentang bagaimana Allah memperlakukan orang muslim, orang mukmin dalam hisab dan bagaimana Allah memperlakukan orang kafir di dalam hisab di akhirat. Orang kafir akan dihisap oleh Allah ditanyai dia akan kesalahan-kesalahannya di depan khalayak ramai tidak ada yang menutup sehingga apa yang Allah katakan kepada orang kafir itu dan apa yang menjadi balasan didengar oleh seluruh orang yang hadir di padang mahsyar miliaran manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir wafat di permukaan bumi menyaksikan hisab. Adapun orang mukmin kata Rasul kita tercinta SAW hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ditutup ada pembatas sehingga, sehingga antara dia dan Allah saja berbicara yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya akan kesalahan-kesalahannya wahai hambaku Bukankah engkau melakukan ini pada saat ini dosa-dosanya? Dan hamba itu berkata, benar wahai Rob, aku telah melakukannya. Benarkah engkau melakukan ini di waktu ini, di tempat ini? Hamba itu mengatakan, hambamu mengatakan, wahai Rob, benar aku telah melakukannya. Terus diingatkan, bukankah engkau telah melakukan ini di waktu ini, di tempat ini? Terus hamba itu mengatakan, ya benar ya Rob. Saking banyaknya dosa dan kesalahan kita diingatkan oleh Allah pernah engkau begini, engkau pernah begini, engkau pernah begini. Dan semua itu diakui oleh hamba yang beriman. Di akhir pembicaraan orang yang beriman ini merasa hancur. Karena terlalu banyak dia diingatkan Allah akan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya aku telah tutup itu di dunia. Maksud aku tutup di dunia adalah orang lain tidak tahu kesalahan yang kau lakukan. Aku yang menutupnya. Sehingga aibnya itu kamu itu tidak tersebar ke orang ramai. Aku telah tutup itu di dunia dan aku ampunkan untukmu sekarang. Wallahu alam ini yang kita tahu tentang hisab orang mukmin. Yaitu Allah tutup dari khalayak ramai sehingga kita tidak dipermalukan Allah di depan miliaran manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita, kemudian di akhirnya Allah katakan aku ampunkan untuk kamu sekarang sebagaimana aku tutup di dunia. Wallahu taala. Ini yang kita tahu, Pak. Bagaimana cara bertobat kalau kita pernah terlanjur mengajarkan seseorang amalan yang buruk Dan itu kita lakukan karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita Maksiat masa lalu Maksiat kita masa lalu Kalau kita bertaubat Hapus Walau bahagian daripadanya adalah apa yang kita lakukan ini Kita ajarkan orang amalan buruk Seperti yang tadi kita katakan bahwa ini bisa menjadi catatan amal buruk kita walau kita sudah wafat. Itu kalau kita belum bertaubat. Namun kalau kita sudah bertaubat terputus. Bahkan di dunia ini dengan taubatnya kita amalan tersebut sudah tidak lagi menjadi catatan amal buruk kita. Apalagi setelah kematian dengan taubatnya kita. Nah, karena Nabi SAW mengatakan Al-Islamu yajubbu ma qablahu wa taubatu tajubbu ma qablaha. Islam itu menghanguskan semua yang ada sebelumnya. Hangus sudah kesalahan-kesalahan sebelum Islam hancur. Sebagaimana taubat menghanguskan dosa-dosa sebelum taubat. Maka kalau itu kesalahan kita dan kita telah taubat, maka tidak ada lagi mengalir amalan tersebut. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra kalau tidak salah di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam ayat tersebut tentang sekelompok jin yang mengajak manusia untuk berbuat syirik. Sehingga berhasil mereka membuat manusia itu menyembah mereka selain Allah. Manusia menyembah jin. Minta tolong kepada jin, minta bantuan kepada jin, perlindungan kepada jin, rezeki kepada jin, kesyirikan. Ini persembahan manusia kepada jin. Waliyadzubillah. Berhasil dia menggoda manusia sampai manusia itu menyekutukan ia dengan Allah, berbuat syirik. Kemudian jin itu bertaubat. Namun manusia ini masih melakukan persekutuan itu. Dan Allah memuji taubatnya jin ini. Artinya apa? Allah terima taubat dan Allah rekomendasi mereka sebagai orang-orang baik walau manusia masih menjadikan mereka sekutu selain Allah lihat mereka jin itu berhasil menyeret manusia ke dalam kesyirikan dan itu terputus dengan taubatnya mereka. Sementara syirik adalah dosa yang paling besar di permukaan bumi, terputus dengan taubatnya jin tersebut. Apalagi kalau yang kita ajarkan kepada manusia yang tadi, saya yakin tidak sampai kepada jenjang syirik. Kalau syirik saja tidak ada hubungannya antara perbuatan manusia menyekutukan mereka sementara mereka yang mengajak manusia, namun mereka sudah taubat. Maka daripada itu kita katakan bahwa kesalahan kita seperti ini yang kita ajarkan kepada orang lain tetap menjadi catatan amal maksiat kita setelah kita wafat kalau kita belum taubat. Kalau kita belum belum bertaubat. Maka bahaya besar kalau kemudian tanda tangan kita tanda tangan izin untuk membuka sebuah tempat maksiat kemudian sampai wafat kita tidak bertobat daripada kesalahan itu. Nauzubillah. Kalau seandainya izin itu berlaku 500 tahun, 700 tahun masih berdiri, yang kita izinkan berdiri di tempat maksiat itu itu akan mengalir sebagai sebagai catatan maksiat. Berapa ratus orang ribu orang berbuat maksiat di tempat itu mengalir ke catatan kita karena kita yang mengizinkannya untuk berdiri. Kalau tidak taubat. Namun kalau dengan taubat terputus. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana cara memisahkan harta antara harta istri dan harta suami? Apakah dengan memisahkan pendapatan suami dengan sepertiga untuk suami, sepertiga untuk istri, sepertiga untuk kebutuhan sehari-hari? Apa itu bisa atau termasuk cara yang syar'i? Yang benar di dalam agama kita adalah pertanyaan ini bahwa harta suami dan harta istri tidak bercampur. Ini yang benar di dalam agama kita. Suami, harta suami punya suami, istri, harta istri punya istri. Ini yang benar dalam agama kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, seandainya, yang artinya seandainya istri kalian wafat tidak memiliki anak, setengah harta istri untuk kalian. Kalau seandainya istri kalian wafat memiliki anak, maka seperempat harta istri untuk kalian, wahai para suami. Dan seperempat harta kalian untuk istri. Seandainya kalian wafat tidak memiliki anak, dan kalau kalian wafat memiliki anak, maka seperdelapan harta kalian untuk istri. Menunjukkan bahwasanya terpisah antara harta istri dan harta suami. Sehingga ketika suami meninggal, yang dijadi harta warisan itu harta suami. Dan istri punya hak seperempat atau seperdelapan. Kalau istri yang meninggal, yang menjadi harta waris itu adalah harta istri. Dan suami mendapat hak seperempat atau setengah dari harta istri. Menunjukkan bahwa harta itu apa? Terpisah. Kemudian pertanyaan ini, bagaimana cara memisahkannya? Penghasilan suami itu harta suami, penghasilan istri, harta istri. Ini cara yang paling jelas untuk terpisahnya yang mana harta suami, yang mana harta istri. Di harta suami itulah kewajiban seluruh kewajiban rumah tangga. Nafkah untuk anak dan istrinya, uang sekolah anaknya kalau itu adalah biaya sewa rumah, uang listrik dan semacamnya. Semuanya itu di kewajiban di harta suami, harta istri tidak ada kewajiban walau satu rupiah. Istri boleh simpan harta dia, tidak dia keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga. Boleh. Karena kewajiban itu ada pada harta suami. Tadi ditanyakan, bagaimana kalau sistemnya setengah untuk kita, setengah untuk istri kita, setengah untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau cukup nggak ada masalah. Berarti kebutuhan rumah tangga cukup sepertiga dari gaji kita. Dua per tiga masih sisa. Lumayan itu urusannya ya. Agak lumayan gajinya orang ini kayaknya. Sepertiganya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dalam sebulan. Masih ada tersisa dua per tiga. Lalu dia berbagi dengan istrinya. Sepertiganya untuk dia, sepertiganya untuk diberikan kepada istrinya. Boleh, nggak ada masalah. Intinya yang ingin kita katakan adalah sebuah kesalahan yang banyak terjadi di rumah tangga umat Islam sekarang adalah mencampur adukkan harta. Sehingga ketika suami wafat, enggak jelas mana harta suami yang menjadi harta waris. Sehingga istri wafat, enggak jelas yang mana harta istri yang akan menjadi harta waris. Dan tidak jarang karena itu, ketika suami meninggal, istri bertengkar dengan keluarga suami soal harta. Ketika istri meninggal, suami bertengkar dengan keluarga istri soal harta. Sementara dalam agama Islam tidak seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, soal sepertiga, seperenam, seperlapan ini diserahkan kepada kita bagaimana mengaturnya. Dan kewajiban kita kepada istri memenuhi seluruh kebutuhan dia yang merupakan kebutuhan yang penting seperti pakaian, tempat tinggal, makanan. Di luar itu maka tidak ada kewajiban. Kalau kita memberikan maka itu di luar kewajiban. So, kita memberikan sepertiga, kita memberikan seperempat, kita memberikan seperlima. Bulan ini kita beri, bulan besok tidak. Itu bukanlah kesalahan dalam melakukan hal yang seperti ini. Dan bukan berarti kalau terpisah harta suami dengan harta istri, bukan berarti bakhil-bakhilan, tidak. Dan tidak tertutup kemungkinan penghasilan semua penghasilan suami yang menjadi kontrol perjalanan harta itu istri. Enggak, enggak tertutup. Ya. Kita bukan berarti suruh memisahkan suami pegang hartamu, istri pegang hartamu, <laughs> bukan begitu. Boleh jadi penghasilan suami namun yang mengatur di rumah tangga adalah istri dengan izin suami. Menurut ana wallahu taala alam dilihat mana orang yang paling pandai mengatur perjalanan harta dan pengaturan harta dalam rumah tangga. Kalau yang lebih mahir suaminya, biarkan suami yang ngatur. Kalau yang lebih mahir istrinya, biarkan istri yang ngatur. Tapi kepemilikan tetap dijaga oleh agama Islam. Kalau itu hasil usaha suami adalah milik suami, kalau itu hasil usaha istri adalah milik milik istri wallahu alam. Dan tidak jarang kita melihat toko-toko suami yang bekerja istrinya mati-matian nggak digaji. Banyak tidak sedikit. Wallahu taala alam. Bolehkah uang riba kita belikan keramik untuk tempat duduk di masjid? Wallahu alam mudah-mudahan boleh. Karena keramik itu untuk diinjak-injak, untuk dibasahi, diludahi kan begitu? Maka ini termasuk benda yang dihinakan Karena fatwa daripada ahli ilmu yang kita dapatkan gunakan untuk sesuatu yang dihinakan karena uangnya uang tidak baik maka jangan gunakan untuk sesuatu yang baik untuk masjid untuk karpet masjid ini sesuatu yang dimuliakan di dalam masjid namun untuk sesuatu yang dihinakan maka sesuatu yang seperti itu cara untuk mengeluarkan uang-uang riba yang ada di tangan kita wallahu taala insyaallah tidak apa-apa kapan batas-batas akhir diterima taubat. Bagaimana dengan detik-detik kematian? Nabi SAW meriwayatkan dalam hadis sahih dari Imam Muslim, "Inna Allah yaqbalu taubat 'abdin ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi hamba itu belum gargarah. Gargarah artinya detik-detik kematian. Dan para ulama mengatakan detik kematian itu adalah pada saat tanda-tanda kematian sudah nampak. Pada saat tanda-tanda kematian sudah sudah jelas pada saat itu tidak tidak lagi diterima taubat. Dan para ulama juga mendalilkan dalam ayat ini dengan taubatnya Fir'aun. Ketika dia masih hidup, dia sempat bertaubat. Mengucapkan kalimat taubatnya. Dia belum wafat. Nyawanya belum dicabut oleh malaikat. Tapi tanda-tanda kematian sudah jelas. Ketika dia sudah tenggelam, di tengah laut, yang tidak akan mungkin manusia manapun berhasil untuk menyeberangi dengan cara berenang sudah nampak tanda-tanda kematian. Ketika itu dia berkata, Aman "Amantu bima amanat bihi Banu Israel." Aku beriman dengan apa-apa yang beriman kepadanya Banu Israel. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Robnya Harun dan Robnya Musa. Dia masih hidup, masih sanggup berbicara. Tapi tanda-tanda kematian sudah jelas di depan matanya. Ini batas daripada diterimanya atau tidak diterimanya taubat. Kalau tanda-tanda kematian sudah jelas, sudah yakin dalam perhitungan manusia 100% mati, maka ketika itu Allah tidak lagi menerima taubat manusia. Allah katakan menjawab pernyataan Firaun itu, "Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin." Sekarang baru mau taubat. Sebelumnya kamu rajin berbuat maksiat dan engkau termasuk orang-orang yang yang kafir. Sekarang baru mau taubat. Ketika kematian sudah di depan mata baru akan bertaubat, Allah tidak terima. Walau Firaun masih belum dicabut nyawanya. Tapi tanda-tanda kematian sudah sudah jelas. Wallahu taala Ada yang lain? Silakan. Talkin itu tentang kematian itu perintah atau anjuran terhadap orang yang menemani orang yang sakarat menemani orang yang yang sakarat dengan harapan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas dan tahu maknanya dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka orang itu pasti akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalimatnya la ilaha illallah ini bukan masalah taubat atau tidak taubat. Ini masalah mengucapkan fadilah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Allah Maha mengatur. Karena itu sudah di luar kemampuan kita untuk memperhitungkannya. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang akan Allah berikan anugerah akan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, siapa yang tidak. Biarkan itu menjadi ilmunya Allah. Kalau harus dipaksakan kita harus mengerti semuanya sulit kita untuk memahami eh, apa namanya apa yang dibuat dan diatur oleh Allah dalam perjalanan alam dan kita hanya berharap dan memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan akhir ucapan kita daripada dunia la ilaha illallah oleh karena itu saudara kita disuruh untuk membantu kita sampai kepada jenjang itu dengan cara kalau mereka melihat dalam perhitungan manusia sudah dekat dengan kematian sudah dekat dengan Salatul maut, disuruh orang-orang di sekitar kita membantu kita dengan membisikkan kita la ilaha illallah. Allah a'lam. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang rajin untuk menjadikan kehidupan kita di dunia ini ladang untuk beramal saleh. Karena sesungguhnya kesempatan beramal saleh hanyalah ketika hidup di permukaan bumi. Karena di akhirat tidak ada lagi kecuali balasan dan ganjaran. Semoga amal soleh kita ini mengantarkan kita kepada ridho Allah dan dengan ridho Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.